wa anna abi ibn absata ناجح عمرو al-ain wal ba absata as-sulami diriwayatkan dari Abi Najih radhiyallahu anhu qala beliau berkata kuntu wa ana fil jahiliyyati dulu waktu aku berada di masa jahiliyah ini kisah masa lalu sebelum dia beriman belum masuk Islam adunnu anna nasa ala dhalalatin yang waktu itu orang pada kesesatan wa annahum ala wa annahum laisu ala syai' dan di saat mereka dalam kesesatan tidak kesesatan tidak ada nilainya sama sekali mereka masa jahiliyah wa hum ya'budunal alfan mereka menyembah berhala-berhala dan di saat itu ini ceritanya Abu Najih tadi Amru ibn Absata. Fasami itu birajulin bi Makkah dan waktu itu aku mendengar ada orang di Makkah. Yukhbiru akhbaran selalu membawa berita-berita. Berita langit, wahyu maksudnya. Selalu cerita tentang wahyu. Fakatu ala rahilati kemudian aku duduk di atas kendaraanku maksudnya aku pergi. Fakodam tu alaihi aku datang kepada orang tersebut. Ada di Mekah ada orang yang berkata kalau dia mendapatkan wahyu. Aku duduk. Di atas kendaraanku aku gerakkan kendaraanku menuju orang tersebut. Nah, yang dimaksud adalah Rasulullah. Faidah Rasulullah, dia waktu itu belum beriman. Faidah Rasul ceritanya tentang orang itu adalah Rasulullah Mustafian. Mustafian. Beliau itu dakwah awal-awal Nabi dakwahnya sembunyi. Tidak terang-terangan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah itu memang awal-awal ini termasuk cara berdakwah itu agar tidak berat. Jadi Nabi awal berdakwah karena belum banyak kawan, belum banyak sahabat adalah pelan dengan sembunyi. Setelah itu wa'angzir ya, ashirataka al setelah itu kerabat-kerabatnya, baru setelah itu diterang-terangkan Nabi berdakwah kepada umat beliau. Jura'u alaihi kaumuhu. Jadi Nabi Muhammad waktu itu dakwahnya sembunyi karena apa? Kaumnya Nabi Muhammad orang-orang kafir Quraisy masih keras. Kasar. Mukul Nabi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Allah dianggap Nabi itu berubah agama mereka. Fatalataftu hatta dakhaltu alaihi bimakkata. Kemudian aku datang kepada Nabi kata Lataftu itu adalah aku uh, berlemah lembut maksudnya aku dengan cara yang baik yang lembut agar aku bisa masuk ke tempat orang tersebut sebab kalau terang-terangan mana Muhammad akan dihalangi mana namanya Muhammad itu akan dihalangi tidak dia akan begini aku akan datang pelan-pelan dengan lembut dengan sampai aku datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Kemudian setelah itu Fakultu lahu setelah aku tebu, aku berkata kepada orang tersebut. Nabi Muhammad. Ma anta. Pakai kalimat ma itu bukan tentang orangnya. Orangnya sudah tahu Nabi Muhammad. Akan tapi yang ditanya apa yang kau bawa? Ma anta. Engkau ini siapa? Maksudnya sifatmu sebagai apa? Ada Nabiun Nabi menjawab, aku adalah nabi. Karena ditanya, nabi adalah ada Nabiun Kultu wa ma nabi. Apa sih tugasnya nabi itu? Dan apa yang dibawa? Arsalannya Allah, Allah telah mengutusku. Kultu kemudian aku bertanya, "Bi ayyi syai'in arsalaka dengan apa Allah mengutusmu?" Qala, "Arsalani bi siratil arhami, Allah mengutusku untuk menyambung silaturahim." Karena apa? Dianggap waktu itu Nabi Muhammad memecah belah. Memutus kekerabatan. Sehingga ditonjolkan makna ini. Seolah Islam datang itu untuk memecah belah, ternyata tidak. Justru menyambung silaturahmi sehingga betul kalau seandainya ada orang masuk Islam sekalipun, kalau bapak ibunya belum masuk Islam, wajib tetap nyambung silaturahmi dengan bapak ibunya. Dengan saudaranya tetap baik. Tidak boleh kita musuh membuat permusuhan dengan siapapun, kecuali orang itu membuat keonaran. Dan yang kita perangi pun keonarannya bukan datnya. Seperti kita dengan orang Yahudi dan Nasrani, kita tidak memerangi mereka karena keyahudiannya dan kenasraniannya. Bahkan kalau mereka duduk berdampingan di rumah kita pun, kita wajib beri makan kepada mereka. Akan tapi jika terjadi permusuhan dengan mereka atau peperangan dengan mereka, tentu karena kebatilan yang mereka sebarkan dan kejahatan yang mereka sebarkan. Arsalani bisilatil arham jadi menyambung silaturahmi ini ditampakkan terlebih dahulu. Ini harus difahami bahwa juru dakwah itu. Juru dakwah pertama kali harus ditampakkan makna ini lihat. Jadi disebutkan jadi orang tergugah, oh begitu. Sekarang makanya musibah besar kalau ada juru dakwah memutus tali persaudaraan, mengajak perang, mengajak permusuhan bertentangan dengan manhaj Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekarang ada model dakwah dikit-dikit ngajak musuh permusuhan, mukanya membeseng itu. Kalau ketemu orang kayaknya dia melihat orang itu busuk semum. Bagaimana Nabi yang disifati dengan sifat basam, Nabi itu kalau berjalan tampak senyum di bibir beliau. Allah. Tampak senyum kemana-mana senyum indah sekarang ada juru dakwah begitu. Dikit-dikit dikatakan kafir masuk neraka itu. Kau, kau, kau, kau masuk neraka. Habislah. Silaturahim. Silaturahim. Aku diutus untuk menyambung silaturahim. Untuk menolak bahasanya Islam bukan memutus tali persaudaraan. Ini ditampakkan terlebih dahulu. Maka juru dakwah khususnya di awal-awal dakwah tentu yang perlu dibangun adalah silaturahim. Kepada orang awam, sambung dahulu. Ini awal dakwah sebelum sebelum kita menyampaikan kebenaran ternyata Mengenal terlebih dahulu itu penting. Jadi kita dekat dahulu mau nasihati seseorang pun. Manhaj dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kepada tetangga tiba-tiba ceramah, hei tetanggaku, ayo begini begini itu haram dosa dan sebagainya. Orang pada bilang ini gila kali. Tapi lu sudah kita bangun dengan kita mengirim makanan, assalamualaikum, gimana kabarmu, baik, ah, baru masuk silaturahim. Besarkan hati mereka untuk bisa menjadi orang baik dan orang benar. Bukan direndahkan. Basyiru wala tunafiru. Beri kabar gembira mereka. Jangan bikin takut. Beragama itu mudah dan indah. Arsalani bisidatil arham. Baru setelah itu apa? Wa kasril Untuk nah, kasril untuk menghancurkan patung-patung. Maksudnya apa? Simbol-simbol kekafiran yang tampak secara lahir. Simbol kekafiran yang tampak secara lahir sebelum batin. Ada apa? Karena waktu itu Nabi Muhammad masih sembunyi. Jadi kita hilangkan simbol kekafiran dari diri kita di rumah kita. Masa anaknya Bu Haji yang rajin ngaji di rumahnya anaknya mempunyai poster gede itu loh orang yang kafir yang ini kan aneh ini. Gimana ceritanya bapaknya waktu didik dulu tuh? Gitu. Jadi awasan itu gambaran tentang lahir kekafiran. Bentuk lahir kafir, gaya hidup, budaya hidup, lahir kekafiran lahir. Jadi perlahan kekafiran secara lahir itu dipangkas, autan. Baru setelah itu masuk ke dalam apa? Wa ayyuhadallahu mengesahkan Allah. Meyakini Allah Maha Tunggal, tapi lahir pun diperhatikan juga di sini. Jadi lahir jadi menghilangkan bentuk-bentuk kekafiran secara lahir ini harus dihadirkan di rumah kita, di kebiasaan kita. Syiar kufar. Syiarnya orang-orang kafir harus kita jauhkan dari rumah kita. Dan syiar-syiar Islam hendaknya kita tampakkan. Di keluarga kita, di rumah kita. Kita harus berbangga dengan syiar Islam. Pokoknya yang ada label Islamnya harus berbangga. Stiker di rumah kita itu harus bunyi yang benar tempelan-tempelan di rumah kita. Gak pantas di rumah kita tempelan apa ini? Oh ini adalah program gini ini. Oh program kekafiran masuk. Itu stiker dibagi-bagi program goyang pinggul kemarin itu udah pantas. Nah, masih lumayan ada anak al Bahja, Masya Allah. Ya, misalnya, itu bangga itu, al Bahja. ada pondok ini, ada mobil-mobil tempelin al Bahja. itu ada yayasan apa, oh ada ini, bangga. Bukan saja al-bahjah, yang lainnya pun boleh. Yang penting ada simbol-simbol keislaman ditam, ditampakkan. Simbol itu penting. Masa dengan Islam kurang bangga? Nempelkan yang ada tanda Islamnya di mobilnya aja ketakutan. Ya, ya, ya, eh orang di luar Islam tuh gede gambar. Kok besar itu? Mana kebanggaan kita ini? mengagumkan syiar agama itu. Harus bangga kita. Islam harus bangga dengan syiarnya. Dan syiar lahir ini penting. Dihadirkan di rumah kita. Sehingga tahu ini adalah orang. Paling tidak itu mengingatkan kami itu orang Islam. nggak pantas begitu. Coba kalau ada tempelannya buah gede di belakang. Nu al-bahjano. Ini al-bahjano mobil kok begitu gimana sih kan? <laughs> Paling tidak ini secara lahir ada ada rambu-rambu lahir pakai baju begini kok mas udah pakai bajunya kok kok yak putih kok yak kok masya allah tolah tolah pinggir jalan nggak pantas nih jadi lahir itu penting juga untuk mengekang lahir kita juga. Batinnya harus kita benahi juga. Nggak cukup orang dengan lahirnya. Tim Al-Bahja membagi stiker tentang slogan-slogan keislaman yang banyak. Nah, tim, perhatikan ini penting slogan keislaman. Takut kepada Allah, rasa ini. Perlu bikin yang bagus. Jangan sampai mobil kita ditempeli sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan Islam, nggak ada hubungannya dengan syiar, kita mensyiarkan apa lagi kalau bukan mensyiarkan Islam agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Baru ayyuhahu wahadallahu mengesahkan Allah batin kita kita benahi. Lahir kita mulai dari berdandan, mulai dari hiasan-hiasan di rumah kita, la yushrak bihi syai. Mengesahkan Allah Meyakini hanya Allah, Allah Maha Tunggal, tidak ada yang menyekutu, yang menyerupai Allah. Tuhan Allah hanya satu. Ini harus dibangun keimanan di dalam batin kita. Nah ini ada tiga hal yang dihadirkan Nabi di saat berbicara dengan orang yang mau masuk Islam. Ditampilkan bahasanya Islam itu indah. Dan ketahuilah banyak orang di luar Islam saat ini itu takut kepada Islam, bahkan kita masuk negeri kafir, satu negeri kafir, ketemu dengan tokoh Islam di sana, mereka merasa kebingungan kenapa ada orang-orang yang mengaku Islam mengatasnamakan Islam dengan perilaku yang keras, tidak pernah ngerti mana silaturahmi. Pembantaian, pembunuhan, kekerasan dan sebagainya. Sampai katakan kami sekarang terkucil di negeri ini. Kenapa? Kami karena informasi yang disebar oleh dunia itu adalah Islam seperti itu keras seperti ini. Enggak, Islam adalah indah. Jadi orang jauh dari Islam gara-gara perilaku sebagian bangsa manusia yang dikit-dikit, bahkan jangankan orang di luar, orang di dalam Islam sendiri kadang dikatakan itu kafir masuk neraka dan seterusnya, musibah. Kecuali jelas-jelas itu adalah melakukan kekafiran yang betul-betul disepakati dengan hujah yang jelas ia kafir. Murtad keluar dari Islam. Mengatakan Nabi tidak maksum. meredahkan Al-Quran, meredahkan kedudukan Nabi, Mengkafirkan orang-orang yang cintai oleh Nabi. Jelas itu keluar dari mana Islam. Harus kita jelaskan makna ini. Akan tapi kita sila, Silatul raham yang dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu dakwah yang mulia di negeri kita ini. Coba kembali. Kalau kita lacak di negeri kita itu. Islam masuk ke Indonesia adalah dengan budaya silaturahim yang dibangun oleh para ulama-ulama terdahulu. membawa menjalin hubungan baik. Datang ke negeri yang waktu itu menyembah berhala datang ke negeri yang ke negeri yang saat itu adalah tidak kenal Allah. Negeri kita waktu itu adalah dengan menyembah pohonnya, menyembah roh, agama Hindu, Buddha dan macam-macam. Saat itu. Lihat bagaimana orang yang dengan membawa akidahnya Rasulullah datang ke negeri ini tidak membuat permusuhan sedikit pun. Akan tapi dengan akhlak yang mulia, silaturahim yang mereka bangun, mereka bisa menikah dengan putrinya raja nih. Enggak main-main, bukan putrinya orang yang di pinggir jalan tuh. Bukan putrinya petani yang banyak utang itu bukan. Lihat. Agar tapi tiba-tiba bisa menikah dengan putri raja. Ini pilihan, bayangkan. Dengan apa itu semuanya? Dengan akhlak yang mulia. Kalau kita katakan petani punya utang, ya orang wajar punya utang asalkan benar mau bayar ahli surga biarpun punya oh, utang. Jadi kita kalau nyebut petani punya utang itu maksudnya apa? Bukan perendahan terhadap petani. Maksudnya apa? Tidak dipandang secara lahir di dunia. Orang melarat bukan tidak dipandang oleh Allah, orang melarat itu adalah dekat kepada Allah. Hanya maksudnya apa? Gebiar dunia ini. Kan ini urusannya dengan ahli dunia. Ternyata dengan akhlak yang mulia para pendakwah-pendakwah yang datang dari Gujarat yang mereka adalah keturunan dari ulama-ulama Hadramaut datang ke Indonesia dengan kelembutan akhlak mereka bisa menikah dengan anaknya saudagar, anaknya raja, anak, masya Allah. Dengan akhlak yang mulia, silaturahim. Dan Nabi Muhammad di saat ada orang mau masuk Islam yang dibesarkan hatinya adalah agar dia tidak berat masuk Islam. Saya diutus oleh Allah dengan menyambung silaturahim. Baru setelah itu diberi ilmu-ilmu tentang ketuhanan, tentang keyakinan. Makanya agama adalah benar tapi ketahuilah kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad bisa tersebar ke penjuru dunia karena dibungkus dengan akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kebenaran tidak dibungkus dengan akhlak kita zalim kepada kebenaran itu sendiri. Sebab Nabi mengajarkan Jadi kata orang itu senang dengan Islam jangan dibikin takut. Orang rindu dengan Islam mau masuk Islam itu senang. Sekarang dibikin takut oleh umat Islam sendiri itu, masya Allah. Masuk Islam takut ada ini ini ini. Ha, Apalagi atas nama Islam, atas nama negara Islam ada bencana besar. Tidak, Islam tidak seperti itu. Islam adalah indah. Menanamkan keindahan. Yaitu kebenaran, al-haq, tidak bisa ditawar. Tapi bagaimana al-haq itu bisa diterima oleh manusia, dibungkus oleh akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, tersebarlah ke penjuru dunia. Maka tuduhan yang sangat kecil kepada Nabi Muhammad yang dikatakan Islam dengan pedang. Tidak. Nabi Muhammad menyebarkan Islam dengan akhlak. Akan tetapi pedang dianggap oleh Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi di saat kebenaran dihalangi. Karena artinya jika orang menghalangi kebenaran ini, menghalangi orang lain baik. Berarti ini bertentangan dengan kemanusiaan itu sendiri. Sebab Islam mengajarkan kemanusiaan.